يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور Apa yang dimaksud dengan paham takwa? Apa yang dimaksud dengan takwa menurut surat Al-A'raf 26? Saya sudah bolak-balik katakan saya ini bukan Ustaz Adi Hidayat. Ustaz Adi Hidayat itu tahu dia ayat-ayat. Dia tak pula ingat ayat. Apakah ada ditentukan pakaian bagi penduduk surga Pak Ustaz? Istabrak sutra berwarna hijau, khudrin, akhdar hijau. Karena pada waktu itu warna yang paling disenangi adalah warna hijau. Tapi nikmat surga itu malah ayunan ro'at tak pernah ditengok mata wala udhunun sami'an tak pernah didengar telinga wala khatara ala qalbi bashar tak pernah terlintas di hati manusia itulah nikmat bagaimana seharusnya berpakaian muslim yang baik laki-laki tutup pusat tutup lutut tapi yang paling elok lengkap dengan sorbannya sunnah pakai jubah warna putih yang perempuan illa hadha wa hadha tutup semua kecuali wajah تبعتنا ظهورها وباطنها Apakah bersentuhan dengan babi wajib disama? Ya. Tujuh kali siram, satu kali pakai air bercampur tanah, campur dengan tanah. Mau di awal, mau di ujung terserah. Tapi kalau bisa di awal atau di tengah, supaya nanti di akhir dibilas dengan air biasa. Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum. Kalau ada anjing menjilat bejana berisi air, fa ahrifquhu tumpahkan airnya, lalu kemudian basuh bejana, mangkok, ember, bekas. Siram dengan tujuh kali siram. Satu salah satunya dengan campuran air tanah. Kalau kita ke kebun sawit terus ada bekas pijakan babi, terus terkena kaki celana kita, apakah kita sama juga? Tidak. Karena kita tak bersentuhan langsung. Ini babi, ini babi. Ini anjing, ini anjing. Sama-sama kering. Anjing tu kering, kita kering. Tidak. Atau sama-sama mandi hujan sama anjing. Sama-sama basah. Masuk. Tak juga. Satu basah, satu kering. Anjing tu basah, buka kena sungai, kita duduk. Kena dia. Itu baru kita sama. Dijilatnya. Allah.